Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته وعلى آله وأصحابه ومن تبعه أي tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Al-Asatiyatul Kiram, guru-guru yang insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluh. Ikhwatal iman, majelis cahaya hati, semoga semua hati kita diberi cahaya hidayah Allah Jalla Jalaluh. Kembali kali ini majelis cahaya hati bersama murabi kita Ustaz Dr. Amir Faisal Fat. Kita membahas apa dokter? Insyaallah akan membahas surah Al-Insyirah. Membahas surah Al-Insyirah, surah yang ke 94.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 Bukankah kami telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad? Dan kami pun telah menurunkan beban darimu yang memberatkan punggungmu. Dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain.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 Surah Al-Insyirah yang barusan kita dengarkan bersama-sama. Intinya adalah sebuah pesan khusus dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu di dalamnya banyak pembahasan yang detil ketika kita masuk kepada rahasia bahasa. Karena memang setiap kalimat dalam Al-Quran adalah merupakan mukjizat. Seandainya kita diajak untuk mentadaburi kata demi kata dalam surah ini, tak terhingga sentuhan ke dalam jiwa kita. Dan tak terhingga indahnya rangkaian kata-kata tersebut. Karena yang berfirman adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah, yang maha mengetahui. Dan kita semua harus belajar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bekali kita akal yang terbatas. Maka tidak boleh manusia merasa independen dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia harus mengakui keluasan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia harus tunduk, belajar, siap bertalaki kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini kita baru paham sebuah ungkapan yang sangat terkenal dikatakan oleh Imam Al-Ghazali ketika dia mengatakan bahwa Allah ilmu kalma ilmu itu seperti air fa innahu la yasiru ila makanin ali air itu tidak pernah mau mengalir ke tempat yang tinggi dia hanya mau mengalir ke tempat yang rendah maka siapa yang merendah di depan majelis ilmu dia ingin bertelaki ilmu ilmu tersebut, maka dia akan baru mendapatkan ilmu. Tetapi siapa yang merasa tinggi, merasa sudah cukup, merasa sudah hebat, dia tidak akan pernah mendapatkan ilmu. Mengapa dikatakan bahwa surah ini merupakan pesan khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Perhatikan beberapa tanda dalam surah ini. Allah menyebutkan dalam surah ini ada kata kah. Kamu. Berkali-kali. Hampir setiap ayat. Laka. Angka. Wizroka. Ini semua setiap kata. Kamu, kamu, kamu. Maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kalau kita perhatikan dalam surah ini secara zahir seakan-akan merupakan pesan yang mengalir. Dan memang Al-Qur'an punya tabiat yang ajaib, luar biasa. Kalau kita membacanya dari awal sampai akhir seperti sungai yang tanpa ada keterputusan. Kita diajak berenang-renang di atasnya tanpa merasa tiba-tiba kita sudah dipindahkan ke dalam belahan yang lain, ke tempat yang lain. Dan itulah indahnya Al-Quran. Lain dengan buku-buku biasa. Buku-buku biasa ada bab, ada subjudul. Sehingga kita untuk pindah ke bab yang lain harus membuka lembaran dan menyiapkan sebuah persiapan baru karena kita akan bahas tema yang lagi. Tetapi Al-Quran tidak demikian. Al-Quran mengajak kita pindah dari tempat ke tempat Bahkan kita kadang-kadang diajak berjalan-jalan ke alam yang berbeda, alam akhirat. Lalu tiba-tiba kemudian dipindahkan ke alam yang berbeda lagi, alam dunia. Terus demikian, tanpa terasa kita diajak melihat keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan kita hanya bisa mengatakan ketika itu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Maha suci engkau ya Allah. Ternyata kami tidak punya ilmu apa-apa. Dan engkau yang memiliki segala ilmu. Perhatikan. Mari kita masuk ke dalam surah ini. Ayat pertama. Allah berpesan kepada Rasulullah SAW. Bahwa Allah telah membekali sebuah lapang dada. Yang kedua. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan Rasulullah SAW bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membersihkan Rasulullah dari dosa. Yang ketiga, Allah membekali Rasulullah SAW bahwa Allah telah mengangkat namanya. Yang keempat, Allah telah membekali Rasulullah SAW Alaihi Wasallam sebuah semangat tidak berhenti untuk beramal. Dan yang kelima, Allah subhanahu wa ta'ala telah membekali Rasulullah SAW kesungguhan untuk mengisi waktu jangan sampai sia-sia semua waktu adalah aman dan yang terakhir yang keenam Allah subhanahu wa ta'ala membekali Rasulullah SAW sebuah keikhlasan mari kita bahas satu persatu secara ringkas dalam pertemuan yang sangat singkat ini keenam bekal ini yang pertama alam nasroh lakasadrok Seakan Allah mengatakan, lapangkan dadamu. Hidup penuh dengan ujian. Dunia penuh dengan masalah. Kalau ingin tidak punya masalah, mata surga. Karena di surga tidak ada masalah. Sedunia pasti kau akan menghadapi masalah. Maka satu bekal yang harus kau punya, lapangkan dadamu. Gajah yang besar, di lapangan yang luas, terasa kecil. Tapi tikus yang kecil, di kamar tidur kita yang sempit, terasa besar. Karenanya, orang yang berlapang dada tidak akan pernah disibuk dengan berbagai masalah apapun di dunia. Sebesar apapun sebuah masalah yang dihadapi, ketika seseorang berlapang dada, maka dia tidak akan pernah merasa berat dengannya. Ini bekal yang pertama. Yang kedua, wawadokna angka wizrok. Alladhi angkodok dhohrok. Kata al-wizr bisa berarti beban, tapi juga bisa berarti dosa. Dalam ayat yang lain Allah firman, wala taziru ziratu wizra ukhra. Di sini bahwa di hari kiamat nanti tidak ada seorang menganggung dosa orang lain. Allah berpesan bahwa syarat yang kedua untuk mampu mengaruhi kehidupan yang penuh dengan ujian ini bersihkan dirimu dari dosa. Karena dosa seperti sebuah beban yang memberatkan punggung. Orang yang tadi malam habis mabok tidak akan bangun sholat subuh. Orang yang tadi malam sibuk dengan berdansa di dugem tidak akan bangun sholat tahajud. Karena beban di punggungnya berat. Digelayuti dosa-dosa tersebut. Bekal yang ketiga. Allah mengangkat nama. Warofa'na laka Di sini Allah seakan mengatakan bahwa Muhammad, aku perkenalkan namamu bahwa engkau hambaku. Setiap disebut nama Allah, disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap azan disebut nama Allah, disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap khutib di hari Jumat, setiap menyebut nama Allah, asyhadu an ilaha illallah, disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Di sini Allah seakan mengatakan bahwa perkenalkan dirimu sebagai orang baik karena orang yang baik, dikenal baik, dia akan dibuka pintu-pintu kebaikan. Syekhuna, Ustaduna, Muhammad Arifin, dikenal sebagai Ustad. Maka dibuka pintu kebaikan. Setiap orang nelpon, pasti undangan ceramah, undangan ngisi pengajian. Gak ada, ada orang undang ke tempat maksiat. Tidak berani. Kenapa? Ini orang baik. Maka orang yang kenal kebaikannya tidak akan diajak ke tempat-tempat maksiat. Maka di sini warofa'na laka bikin orang kenal bahwa kamu orang baik. Kemudian bekal berikutnya kerja keras karena hidup akan terasa lezat ketika seorang bekerja keras. Inilah makna ayat fa inna ma'al usri yusra, Inna ma'al usri yusra. Al usr artinya berlelah bercapai bercapek-capek. Yusr di antara maknanya kemudahan atau surga. Maka seorang dapat surga setelah berlelah Seorang akan merasa nikmat surga kalau dia bercapek-capek. Karenanya orang kafir. Karena dia sudah terlanjur senang duluan. Ketika nanti sampai di surga, ketika sampai di akhirat, di paling surga, dia tidak mau. Kenapa? Aku sudah senang duluan. Begitulah mereka tidak pernah mau mendapatkan kesenangan karena mereka sudah senang duluan. Kemudian yang kelima yaitu isi waktu jangan sampai sia-sia. Faidah farogta fansob. faidah farogta min amalin min tuatin insab bitu'atin ukhra. Setelah kamu selesai melakukan ketaatan, segera isi ketaatan lain. Selesai baca Quran, berzikir, selesai uh, salat, bersedekah dan seterusnya. Jangan sampai ada waktu terbuang. Begitulah seorang mukmin. Kalau orang kafir mengatakan the time is money, kita mengatakan the time is reward. Waktu adalah pahala. Kita selalu memburu, jangan sampai ada waktu yang kosong kecuali kita isi pahala. Yang terakhir, yang keenam adalah wa ila rabbika farghab satu kata untuk mencapai sebuah kebahagiaan dalam hidup ini, yaitu ikhlaskan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang memburu pujian orang, tidak akan pernah dia mendapatkan kebahagiaan. Hanya satu dia dapat bahagia ketika dia memburu cinta Allah Subhanahu wa taala dan memburu pahala darinya. Allahu akbar. Tidak akan pernah bahagia mereka yang memburu selain Allah. Kebahagiaan kalau ia benar-benar memburu Allah dan ridhonya. Cari dunia ini lelah. Tapi cari akhirat walau lelah. Tapi sangat nikmat. Ruh yang nikmat. Tidak terasa lelahnya jasad. Karena Allah janjikan dengan ridho dan surganya. Itulah yang buat hamba beriman. Mau berlelah-lelah dalam hidup sesaat di dunia ini. Malam ia bangun baca Quran istighfar waktu sahur berjamaah di masjid. Tidak keluar kecuali isyrok Nanti duha lagi terjaga wudhu. Cari rezeki yang halal dapat nikmat ia sedekahkan di jalan Allah. Ia berbuat baik rendah hati. Ya Allah, tancapkan di hati kami kekuatan keindahan iman. Hiasi hidup kami dengan kesenangan ibadah, amal saleh, kemuliaan akhlak, dakwah dan muhasabah diri. Teruslah bimbing kami. Ikhwah, terima kasih amal jariah dan ini bagian dari bekal hidup kita di akhirat nanti dan ini tugas hidup kita di dunia di antaranya bersedekah. Silahkan hubungi ahli Awaludin 0856 90010 0856 90010 untuk pembangunan pondok pesantren Jabal Sindur Azikra. Jazakumullah Dr. Amir Faisal Fat terbatas waktu. Tapi kalau ingin ngaji terus datang di sini. Insya Allah beliau rutin akan mengajar kita di sini. Makasih akhi Muji. Kafaratul majlis subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Maafkan Arifin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته